Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang kesembilan daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, ritual-ritual, perbuatan-perbuatan atau adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. enam yang kesembilan sudah kita selesaikan yaitu berkaitan masalah bahwasanya mereka mengambil petunjuk dari para ulama yang fasik dan dari kalangan ahlu ibadah yang bodoh. Sekarang kita akan memasuki yang ke-10 Nah, barakallahu fikum yang ke-10 ini nanti juga termasuk permasalahan jahiliyah yang seringnya ada pada orang-orang hizbiyun atau ada pada orang ahli bidah wad dalal, orang-orang sesat yang mereka tujuannya untuk menghancurkan atau nah barakallahu fikum mengucilkan atau merendahkan ahli sunnah jamaah dengan ucapan-ucapan mereka yang mana itu adalah nah termasuk amalan-amalan jahiliyah. Apa itu? Nah, kata beliau di sini eh, dalam babnya ini, ramyuhum ahlad din biqillati fahmihim wa adami hifdihim. Ini. Tuduhan mereka terhadap para pemegang agama dengan sedikitnya pemahaman mereka dan tidak adanya hafalan nam yang ada pada mereka. Ini tuduhan mereka. Jadi terkadang ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum ahlul haq terkadang hafalannya sedikit kemudian terkadang memahaminya susah itu sama mereka di dijadikan hujah oh berarti kalian tuh sesat kalian tuh nggak punya ilmu kalian tuh gini dan gitu Misalkan orang sufi, orang sufi itu mereka kuatnya biasanya dalam masalah nahwu ya, masalah bahasa Arab. Akhirnya ahlu sunnah yang tidak pandai, tidak pinter atau tidak paham masalah bahasa Arab, wah direndahkan, ya, direndahkan dan dikatakan kalian itu sudah benar berani mencari, ya, nah berani mentahdir padahal kalian itu bahasa Arabnya sedikit, ya, nggak punya hafalan, ya, kalian tuh tidak pandai, kalian bodoh, seperti itu. Nah, Barakallahu fikum hati-hati ya. Jadi ini termasuk anjuran agar kita senantiasa mencari ilmu seluruhnya. Baik dalam masalah nahwu, masalah fikih, masalah bahasa Arab, masalah yang lainnya barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kalau tidak demikian bagaimana? Ya tentunya anu bidak wa dalal, ahlu batil senantiasa mencari celah-celah bagaimana caranya menghancurkan dan merendahkan dan menghinakan ahlu sunnah jamaah. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Qala al-Imam al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Al-istidlalu 'ala butlanid din bi qillati afhami ahli wa 'adami hifdzihim ka qawlihim badiyar ra'yi. Perhatikan ini. Naam. Istidlal 'ala butlan din mereka berdalilkan eh, atas batalnya atau batilnya atau kelirunya sebuah agama atau ajaran dengan sedikitnya pemahaman nah pemegang agama tersebut dan juga tidak adanya hafalan pada mereka. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya pemegang agama yang benar, pemegang kebenaran, pemegang al-haq, ahlu sunnah wal jamaah misalkan Nah, barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di atas kebatilan. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Jadi terkadang sebagian orang ya, nah dalam artian nah personil-personil tertentu itu terkadang pemahamannya susah gitu ya. Tapi ahlu sunnah, nah mereka langsung mengambil apa? Mencari celah untuk menjatuhkan ahlu sunnah dengan dengan cara itu tadi. Wah, ini orang ini begitu um, aja nggak paham, ngomong aja nggak bisa, eh, bahasanya ada nggak fusah, kalau bicara aja nggak bisa dipahami. Nah, seperti itu. Banyak celaan. Tapi itu sebenarnya tidak masalah bagi kita ya. Yang namanya manusia itu kan namanya manusia itu nggak semuanya sama. Bertingkat-tingkat ada yang pandai, ada yang cepat paham, ada yang diterangkan, dijelaskan berkali-kali kan nggak paham-paham juga ada. Jadi manusia itu bermacam-macam gitu ya. Nggak bisa disamaratakan. Enam. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan kepada masing-masing orang. Nah, sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Nam wallahu dzul fadlil azim dan Allah Taala zat yang memiliki na'am keutamaan yang sangat agung. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi harus kita berhati-hati. Naam. Al-istidlalu ala butlan din. Naam, pendalilan mereka ya, untuk apa? Untuk menyatakan batalnya atau batilnya atau kelirunya sebuah agama biqillati afhami ahli. Dikarenakan pemeluk agama tersebut atau pemegang agama tersebut naam sedikit pemahamannya. Wa adam hifdzihim dan karena tidak memiliki hafalan. Naam. Jadi mungkin orang-orang eh, sufi banyak hafal Al-Quran tapi tujuan mereka kan untuk mencari dunia misalkan eh, dibaca di sana baca sini untuk mencari uang kalau kita kan untuk dalil ya nah untuk panutan sandaran kita Al-Quran dan Sunnah barakallahu fikum nah, kalau mereka tidak nah mereka akan mengajak Al sunnah yang mungkin hafalan sedikit wah bertahun-tahun aja nggak hafal Al-Quran apa ini gayanya saja ya eh? Jaya mentahdir sana tahdir sini padahal Al-Quran aja nggak hafal Terus 30 aja nggak lulus misalkan mengajak seperti itu tapi itu jangan sampai membuat ahlu sunnah itu tambah nah minder kemudian lari dari ahlu sunnah jangan. Justru hal seperti itu membuat kita tambah semangat kembali dalam artian segera pelajari gitu ya untuk membantah mereka. Karena mereka apa? Mereka menghafal Al-Quran itu banyak yang hafal Al-Quran tapi tujuan mereka lain gitu loh. Nah nggak seperti kita ya barakallahu fikum kalau kita menghafal Al-Quran dan As-Sunnah tujuannya apa? Tujuannya untuk diamalkan barakallahu fikum. Kemudian setelah didakwahkan. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kalau mereka tidak ya, diperjualbelikan. Naudzubillah, naudzubillah ya. Terkadang mereka berdalilkan dengan dalil yang dalilnya benar tapi digunakan untuk menguatkan pendapat atau kesesatan mereka demi mendapatkan uang. Terkadang ada seperti itu. Nah kalau seperti ucapan mereka. Nah, barakallahu fikum. ucapan mereka pada sebagian nabi mereka badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i. Jadi mereka mengatakan kami itu nggak akan mengikuti. Nah, nah barakallahu fikum orang-orang yang Nah, atau mengikuti nabi yang apa yang badia ra'yi yang memiliki tidak memiliki pemahaman, pemahamannya itu rendah. Nah, seperti itu. Asyarah syarahnya, mimma dzakarallahu Allah an qaumin Nuh qauluhum, termasuk yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah ucapan mereka, "Wa ma naraka tabaaka illa alladziina hum aradiluna. Nah. Dan tidaklah Naam kami memandang atau kami mengetahui engkau eh, yang mengikuti kamu dalam artian tidak aku melihat engkau melainkan yang mengikuti kamu kecuali apa orang-orang naam orang-orang dari kalangan rendahan kami. Jadi mereka naam ketika melihat Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti adalah orang-orang rendahan di kalangan mereka dianggap itu adalah batil itu. Itu padahal keliru ya seperti itu naam. Ay ad-du'afa orang-orang yang lemah badiyar ra'yi ay alladzina laysa 'indahum fahmun yaitu yang mereka tidak memiliki pemahaman. Bayangkan ini, mengajak, menghinakan. Nah, wa manaraka dan tidaklah aku melihat dirimu atau nah, tidaklah aku menilai dirimu. Nah, ittaba'aka yang mengikuti dirimu illal ladzina hum aradiluna. Kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang rendahan. Na'am barakallahu fikum. Na'am di antara kami. Ewa eh, barakallahu fikum. Orang-orang rendahan menurut mereka dalam artian orang du'afa ya, dari kalangan mereka kalau yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam na'am barakallahu fikum mereka langsung berdalilkan bahwasanya itu yang sesat, itu yang yang keliru gitu. Naam fayu'anyiruna atba'ar rusul maka mereka mencaci maki dan mereka mengejek para pengikut rasul bi anna 'indahum fahmun bahwasannya mereka tidak memiliki pemahaman wala lil umur tidak juga memiliki kecerdasan atau kecerdikan dalam sebuah perkara atau perkara-perkara wala 'indahum bu'du nazar dan mereka juga tidak memiliki pandangan yang jauh jadi mereka mengejek itu. Kalian tuh awalnya cuma pandangan dekat saja jauhnya nggak tahu. Kalau kita ahlu sunnah barakallahu fikum, kita tentunya harus semakin paham dalam masalah seperti ini kita harus memiliki bu'dun nazar dan kurbun nazar. Ya, pandangan yang dekat juga punya, pandangan yang jauh juga punya dalam sebuah eh, nambar kalafikum ketika kita melangkah sebuah perbuatan itu harus diperhatikan nanti bagaimana akibat dan hasilnya itu. Akibat yang akan dihasilkan dari perbuatan tersebut bagaimana? Itu diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik. Terkadang para kalafikum orang itu kalau tidak memperhatikan apa yang diperbuat, ternyata akibatnya fatal, akibatnya rusak, akibatnya nanti akan nah para kalafikum mengenai ahlus sunnah. Terkadang seperti itu kan ahlus sunnah zaman terkadang terkotori namanya disebabkan karena oknum-oknum tertentu dalam artian personel-personel tertentu yang mereka memang kenal salaf, tahu bahwasanya itu benar tapi mereka keras dalam bertindak. Eh, tidak dengan hikmah dan semisalnya terkadang malah mencoreng nama baik ahlus sunnah Ya seperti itu perlu diperhatikan. 6. Jadi kita perlu memiliki yang namanya bu'dun nazar. Bu'dun nazar itu maksudnya adalah pandangan yang jauh ke depan bagaimana. Kalau pandangan kita ke depan bagaimana? Ya bagaimana caranya meniti jejak generasi salafun saleh barakallahu fikum. 6. Wa hadza ma yatabajjadu bihi Nah, kata beliau, "Wahada ma yatabajjahu bihi katsirun minal fasaqah wa ada al-yawm." Dan inilah yang digembar-gemborkan ya, yang dikeraskan, diteriakkan kebanyakan dari kalangan orang orang fasik dan musuh-musuh Allah Taala pada hari ini. Ya Yatanaddaruna minal muslimin wa ulama ulama'il muslimin. Mereka berusaha na'am barakallahu mengajak dan lancang ya, terhadap kaum muslimin dan dari dan juga terhadap para ulama kaum muslimin bi annahum ma indahum fahmun ya, tuduhan-tuduhan mereka lontarkan bahwasanya mereka tidak memiliki pemahaman wala bu'dun nadhar dan juga tidak memiliki pandangan ke depan wa dan mereka merendahkan menganggap remeh mereka bihadil fir bihadil firyah dengan apa kedustaan yang dibikin-bikin ini ini sudah perkara yang wajar ya bahwasanya musuh dari kalangan ahlus sunnah musuh pemegang al-haq itu banyak sekali nah sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki musuh setiap nabi itu ada musuhnya nah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Nah, itu menunjukkan bahwasanya setiap nabi Allah Taala jadikan pada setiap nabi itu musuh, seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Kita bukan nabi, kita jauh dari zaman kenabian sehingga musuh kita pun juga banyak juga dan perlu kita meniti jejaknya para al-anbiya wal mursalin. Asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Nah, dari kalangan manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Kata beliau, "Ma'anna ulama al-muslimin hum ahlul basirah." Nah, padahal dalam keadaan mereka tuduhkan tuduhan yang kecil tadi, padahal bahwasanya para ulama kaum muslimin hum ahlul basirah, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. wahum ahlul ma'rifah dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Li'annahum yanzuruna nabi nurillahi jalla wa karena mereka memandang, melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, ilmu adalah cahaya. Nah, Wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tah wa 'asi. Naam. Wa qala alam dan berkata ini salah satu nukilkan kalam Syafi'i itu ya. Nah barakallahu fikum wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tah wa 'asi. Nah barakallahu fikum dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat atau pada orang yang berbuat maksiat. Naam, barakallahu fikum seperti itu. Wa ya'muruna bi amrillah dan mereka para ulama Nah, ulama kaum muslimin mereka merintahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala wa yanhauna amma nahallahu an dan mereka mereka juga melarang dari perkara yang Allah telah larang darinya. Itulah keadaan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama Naam Rabbaniyin yang mereka senantiasa berupaya untuk senantiasa berupaya meniti jejak generasi salafun saleh. Enam dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in yang mereka adalah Abdul qurun, eh, tiga generasi yang diberikan keutamaan tersendiri. Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi ilmu sangat penting ya. Ilmu sangat penting. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan saja. Dalam artian kekuatan kita sunni salafi, Nam ketegaran saja bukan ilmu penting, dihafal, ditulis. Nam qayyidal ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Al-ilmu fi sudur wala fi sutur. Ilmu itu yang ada di dada, bukan sekedar yang ditulis. Jadi saling melengkapi ya barakallahu fikum. Tulisan dan hafalan itu saling melengkapi. Kenapa demikian? Karena terkadang orang kalau misalkan mengandalkan tulisan saja, kemudian tulisannya terbakar bagaimana? Ayo. Misalkan ya, tulisannya lengkap, masya Allah lengkap dengan dengan hadisnya, dengan terjemahannya lengkap. Tapi kalau terbakar tulisannya, hafalannya nggak punya, hilang ilmunya. Jangan demikian ya, itu keliru. Demikian pula hafalan. Hafalan terkadang perlu dikuatkan dengan tulisan. Mungkin hafalannya keliru akan lihat tulisan dan semisalnya. Sehingga saling melengkapi. Dan barakallahu fikum ilmu yang dihafal itu nah barakallahu fikum tentunya lebih utama. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu itu yang dihafal barakallahu fikum, nah itu nanti misalkan bukunya hilang atau mungkin catatannya hilang, terbakar, nah dimakan rayap misalkan, dia masih punya hafalan, tapi kalau nggak punya hafalan sama sekali bagaimana? Nah, kehilangan ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Ilmu itu hendaknya diiringi dengan tulisan dan juga dihafal barakallahu fikum. Nah, kita bukan para ulama zaman dahulu ya. Kalau para ulama zaman dahulu mereka apa? Mereka menghafal barakallahu fikum, mereka menghafal ilmu dan mereka juga menimba ilmu, mengamalkan ilmu barakallahu fikum seperti itu. Nah, keadaan para ulama zaman dahulu seperti itu barakallahu fikum. Nah, jadi kita setelah kita mengetahui dan juga mengerti bahwasanya keadaan kita jauh berbeda dengan keadaan para ulama zaman dahulu, tentunya kita lebih semangat lagi untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dan mencari ilmu itu bukan cuma sehari dua hari, setahun dua tahun bukan, bertahun-tahun barakallahu fikum. Kalau kita lihat kisahnya siapa itu? Nam Muhammad ibn Bashar, Bundar, dijuluki dengan Bundar karena wasiul ilm, ilmunya sangat luas. Bayangkan beliau menuntut ilmu berapa tahun? Kurang lebih mujalasah duduk bermajlis dengan enam salah seorang imam di negerinya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berapa tahun? 20 tahun bayangkan. Kita setahun dua tahun sudah kecapean kewalahan. Nah, jangan demikian ya, setahun, dua tahun, tiga tahun ini masih sedikit. Sembilan tahun aja sedikit. 10 tahun sedikit. Ini para imam barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Bashar, ya, termasuk salah satu rijal Bukhari. Ya, haddatsana Muhammad bin Bashar. Nah, sering kita lihat, sering sering kita lihat dan kita dengarkan dalam Sahih Bukhari dan semisalnya. Nah, Muhammad bin Bashar itu seorang imam. Dulunya waktu itu, nah beliau, nah barakallahu fikum hendak rihlah. Hendak rihlah pergi untuk mencari ilmu barakallahu fikum. Naam. Kemudian ibunya menghalang-halangi. Dalam artian menghalangi bukan menghalangi mencari ilmu ya, dalam artian menyarankan, nak kalau kamu mencari ilmu di negeri sendiri saja itu istilahnya gitu kurang lebihnya ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian mentaati. Nah kemudian apa? Kemudian mentaati. Nah jadi Muhammad Bashar mentaati ibunya. Nah sehingga muncullah sebuah perkataan Arabtu rihlata famana'atni ummi eh, fa'ata'tuha faburika li fihi. Nah aku ingin rehlah pergi mencari ilmu tapi ibuku menghalangi. Dalam arti mencegah, no, mencegah Eh, Al-Imam Muhammad bin Bashar tersebut. Fa'ata'tuha, kemudian aku mentaatinya. Faburika li fihi, kemudian apa? Nambar kalau fikum, aku pun diberkahi. Naam sahih, beliau bermujalasa dengan gurunya di negerinya sendiri. Eh, Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, naam kurang lebih selama 20 tahun bayangkan itu. Nah, menjadi seorang imam dijuluki dengan bundar wasiul ilm, ilmu yang sangat luas. Nah, jadi ini dorongan terhadap kita semuanya agar tidak apa? Tidak menganggap bahwasanya kita sudah bertahun-tahun mencari ilmu akhirnya nggak nggak mau lagi mencari ilmu keliru kita yang namanya mencari ilmu itu mulai dari kapan minal mahbarah ilal makbarah mulai dari tinta yang kita alirkan untuk menulis itu hingga kita sampai ke liang lahat dalam artian hingga mati meninggal dunia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin hatta ya'tiyakal yaqin ibadahnya Rabbmu hingga datang kepadamu al yakin ay al maut datang kepada kematian kalau mencari ilmu termasuk apa termasuk ibadah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ibadah ibadailah Rabbmu hingga datang kepadamu kematian. Barakallahu fikum hafizakumullah. Inilah permasalahan ke-10 bahwasannya orang-orang jahiliyah. Nah, mereka berdalilkan bahwasannya batilnya atau kelirunya sebuah agama nah karena sedikitnya pemahaman pemeluk agama tersebut atau karena tidak adanya hafalan mereka sehingga ini dorongan agar kita tidak nah barakallahu fikum tidak diremehkan atau dihinakan oleh orang-orang nam ahlu bid'ah wad dalal agar kita senantiasa berusaha memahami Al-Qur'an was sunnah dan senantiasa mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah dan senantiasa menghafal Al-Qur'an was sunnah sehingga kita bisa membantah dan juga memiliki argumen, memiliki hujah yang kuat di hadapan mereka karena ahlu bid'ah wad dalal mereka berupaya bagaimana caranya untuk menghinakan merendahkan ahlu sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada pada palafikum na'am seperti itu. Sehingga jangan sampai kita kalah dengan mereka karena mereka menghafal Al-Qur'an terkadang seperti itu, menghafal hadis, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan apa? Bukan untuk diamalkan. Betapa banyak Al-Qur'an yang mereka hafal barakallahu fikum, betapa banyak orang yang menghafal Al-Qur'an barakallahu fikum na'am. Jadi dari kalangan mereka banyak hafalan dari Al-Qur'an, eh? walaupun mereka nggak selesai, tapi ada juga yang selesai. Tapi tujuan mereka lain, eh, tidak diamalkan barakallahu fikum na'am. Ewa. Waliyadzubillah kesyirikan masih ada saja. Nam, eh, ya. mulai dari pagi hari membaca Al-Quran sampai, sampai sore khatam Al-Quran, selesai Al-Quran, malam harinya ke kuburan. Banyak seperti itu terjadi. Nah, barakallahu fikum hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang dipahamkan dalam agama ini. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari Muslim, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala inginkan kepada kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam agama sehingga nah pahamnya kita dalam agama ini berarti itu adalah tanda daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Naam, cukup sekian dulu yang sampaikan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.